Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Taib. Pada lafad abduhu wa rasuluh padanya terdapat bantahan terhadap siapa saja Abba Muhammad padahal Nah, bantahan terhadap dua kelompok manusia yang bertolak belakang. Yang pertama orang-orang yang buruk yang disebut dengan ahlu ahlul ifrat yang berlebih-lebihan mereka mendudukkan Nabi di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melampaui batas kemudian orang-orang yang meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan ahlul tafrid yang meremehkan, memusuhi, bahkan tidak mau beriman. Tayyib. Abduhu wa rasul. Di sana ada perkataan salaf yang masyhur, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Indah ya Hamzah. Syahadah Muhammadur Rasulullah terkandung padanya konsekuensi. Apa konsekuensi dari persyahadatan ini? dia tidak tidak nama Allah. Sekarang kalau kalau itu berarti konsekuensinya tidak bersaksi terhadap Muhammad Rasulullah. Sekarang konsekuensi seorang bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah dan hambanya. Apa konsekuensinya? Apa baik? membenarkan beliau pada khabar-khabarnya. Kemudian mengikuti beliau pada syariat-syariat pada syariat beliau atau dalam perkataan yang bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu apa? Sebelum itu ta'atuhu ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع yaitu mentaati perintah-perintah beliau ini konsekuensinya. Kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya konsekuensinya kita harus mengikuti, mentaati perintah-perintah beliau wa tasdiquhu qima akhbar dan membenarkan khabar-khabar beliau tidak boleh satu khabar pun yang datang dari beliau kita dustakan. Misalnya khabar tentang syafaat. Bahwasanya para pelaku dosa besar kelak akan mendapatkan syafaat sehingga bisa keluar dari neraka selama ada keimanan pada mereka. Ini wajib diyakini. Ini khabar dari Rasulullah. Khabar bahwasanya pada sepertiga terakhir Ramadan ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini khabar yang wajib diyakini. Yang Rasulullah memerintahkan untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Wajib diyakini. Karena ini hadis-hadis yang banyak. Tidak boleh ditolak sebagaimana orang-orang MTA menolaknya. Tidak meyakini adanya Lailatul Qadar setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Khabar bahwasanya pada masing-masing sayap lalat yang satunya berupa racun, yang satunya mengandung penawarnya, ini juga wajib diyakini. Karena datang dalam hadis yang sahih. Walaupun orang-orang orientalis tidak mengakuinya. Dan khabar-khabar yang lain. Baik khabar tentang perkara yang telah lampau ataupun perkara yang akan datang. Wajib kita yakini selama itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Kemudian wajtina rumanaha anhu wazajar. Konsekuensi ketiga menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wajib dijauhi. Beliau peringatkan kita pada pertemuan pekan yang lalu tentang masalah isbal misalnya. Boleh memperingatkan kita dari memanjangkan celana sampai ke bawah mata kaki. Dalam hadis hadis yang banyak, Rasulullah mengatakan, "Salatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Di antaranya al-musbiru izah tiga golongan yang tidak Allah lihat pada hari kiamat. Salatun la yukallimuhumullahu yang qiyamah wala yang yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim alim. Empat ancaman. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan, tidak pula dan diberi adab yang pedih. Di antaranya al-musbiru izar, seorang yang menjulurkan celananya atau menjulurkan sarungnya atau jubahnya sampai ke bawah mata kaki. Jadi yang lain Rasulullah mengatakan <clears throat> ma asfala minal ini, fahuwa finnar. Apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian seorang laki-laki maka tempatnya di neraka. Ini kabar-kabar yang wajib kita yakini. Tayyib dan telah datang penjelasan dari Rasulullah bahwasanya perbuatan tersebut termasuk kesombongan. Fa innahu minal makhilah. Karena yang demikian ini termasuk kesombongan yang wajib kita menjauhinya. Ini tentang larangan dan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wajib kita menjauhinya. Kemudian Konsekuensi yang keempat wa alla yu'badallah illa bima Tidak beribadah atau Allah Subhanahu wa taala tidak dia ibadahi kecuali dengan apa-apa yang Rasulullah syariatkan. Tidak boleh kita mau beribadah membuat syariat sendiri. Tapi wajib bagi kita dalam beribadah mengikuti contoh beliau karena ini syarat Tidaklah diutus para rasul kecuali untuk menyampaikan bagaimana umat ini bisa beribadah dengan benar. Kalau kita mengakui beliau adalah Rasulullah, maka yang kita dalam beribadah mengikuti syariat beliau. Tidak asal senang. Saya anggap ini bagus, ya saya melaksanakannya. Tidak. Anggapan-anggapan bagus dalam syarat kita ikhwan fillah wajib ya, ditutup. Wajib ditutup. Dan dia harus melihat terlebih dahulu kepada dalil-dalil apakah ada dalilnya atau tidak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, "Man istahsana faqad syara'a." Barang siapa yang menganggap-anggap bagus suatu perkara, yang tidak ada dalilnya dalam agama ini maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri. Membuat syariat sendiri. Ini fatal hukumnya. Kalau dia mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Tain. Jadi dalam beribadah, dalam beramal hendaknya dia mencontoh apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensi persyahadatan yang kita ikrarkan yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. طيب قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه As-salatu lughatan ad-du'a. Ini makna salat secara bahasa. Makna sholat secara bahasa yaitu doa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Dan salatlah atas mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah doakanlah mereka. Ini perintah kepada Rasulullah. Jadi wasalli alaihim maksudnya doakanlah mereka karena sungguhnya doamu untuk mereka itu sakanul lahum apa merupakan ketenangan bagi mereka. Jadi wasalli alaihim berdoalah untuk mereka karena sesungguhnya doamu untuk mereka itu merupakan ketenangan bagi mereka. Bagaimana tidak doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah ifanifillah, makna as-salah yang dimaksud di sini para ulama terjadi silang pendapat. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan di sini wa asahhu ma qila fi makna salati 'ala Allah wa asahhu ma qila fi makna salati min Allah 'ala Rasul ma dzakarahu Al-Bukhari fi sahihihi An Abi Al-Aliyah rahimahullah taala qala Allah 'ala rasulihi thana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la al Dan pendapat yang paling sahih tentang makna as-salatu minallahi ala rasul. Salat dari Allah Subhanahu wa taala atas rasulnya. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan sallallahu alaihi yaitu kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala bersolawat atas rasulnya Nah, salat Allah atas Rasulnya ini maknanya apa? Sering kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa wasallam dan seterusnya tapi terkadang kita tidak mengetahui maknanya. Maknanya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Abu Aliyah Beliau mengatakan salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salatnya Allah atas rasulnya yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala atas beliau di makhluk-makhluk yang tinggi di sisinya. Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di makhluk di sisi makhluk makhluk yang tinggi di sana yaitu para malaikat. Ini makna Shallallahu Alaihi. Tayyib dan sanad dari Azhar Abdul Aliyah ini ikhwanifillah Karena disebutkan oleh Imam Bukhari mu'allaqa secara taklik, yakni tidak disebutkan sahannya. Agar tapi disambungkan oleh Al-Qadhi Ismail bin Ishaq Al-Jahdami dalam Fadlus Salah ala Nabi dengan sanad yang dihasankan oleh eh, Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang tafsir dari makna as-salah minallahi ala rasul Dan di sana juga ada istilah as minal malaika. Maknanya apa? Kalau salatnya dari malaikat, maknanya adalah al-istighfar wa doa. Permintaan ampun dari malaikat dan doa dari malaikat kepada siapa-siapa yang mereka beri as-salah tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Lihat. Allah dan malaikat-malaikatnya mereka bersolawat atas Nabi. Kalau solawat Allah atas Nabi maknanya apa tadi? Pujian Allah. Pujian Allah di makhluk di sisi eh, pada uh, pujian Allah ya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Tayyib. Adapun salawat malaikat atas Nabi maknanya apa? Yaitu istighfar wa doa. Permintaan ampun dari para malaikat untuk Nabi. Dan doa dari para malaikat untuk Nabi. Tayyib. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Dan pada ayat ini terdapat perintah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atas nabi tersebut dan berilah salam kepada beliau. Nah, kalau salawat dari selain Allah dan selain para malaikat, maknanya apa? Maknanya adalah doa bi khair wa ta'zimi li amri. Doa dengan kebaikan dan mengagungkan perkara ini. Jadi ketika kita bersolawat atas Nabi Ikhwanifillah mendoakan kebaikan kepada beliau dan mengagungkan beliau sebagai bentuk pengagungan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna as ketika dilihat dari siapa asalnya. Kalau as dari Allah terhadap nabinya maka maknanya tadi pujian Allah <coughs> di hadapan makhluk-makhluk yang dekat di sisinya. Adapun kalau salah tersebut berasal dari malaikat atau salawat tersebut berasal dari malaikat, maknanya adalah istighfar dan doa. Permintaan ampun dari para malaikat dan doa daripada para malaikat untuk Nabi kita. Adapun salawat dari selain Allah dan selain malaikat maknanya apa? Maknanya adalah doa kebaikan untuk beliau dan pengagungan terhadap beliau. Ini makna salawat. Jadi kita semua ikhwanifillah diperintahkan untuk bersolawat. Dan ahli sunnati wal jamaah karena mereka dalam beramal melandaskan pada dalil, maka salawat mereka pun salawat yang sesuai dalil. Bukan salawat yang dibuat-buat oleh para bujangga-bujangga, para penyair-penyair. Akan tapi mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Allah telah memerintahkan Ikhwanifillah Sallu alaihi bersolawatlah kalian atas Nabi. Sehingga nggak mungkin perintah seperti ini kemudian Rasulullah membiarkan begitu saja seinah kalian silahkan kalian mengarah apa yang kalian inginkan dalam bersolawat. Sehingga berbagai macam salawat dibuat bahkan puisi-puisi yang penting dalam bahasa Arab dianggap merupakan salawat yang sangat mulia. Padahal kalau seseorang meneliti maknanya, ternyata di dalamnya ada kesyirikan. Lihat bagaimana para sahabat ikhwanifillah. Karena mereka betul-betul tahu kedudukan Rasulullah bahwasanya beliau diutus untuk menerangkan bagaimana cara beribadah. Salawat itu ibadah. Karena Allah memerintahkan. Sehingga harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga mereka tidak berani untuk membuat bikin sendiri. Padahal mereka asli Arab dan sastra mereka sastra tertinggi saat itu. Kalau mau bikin syair, syair mereka syair terbaik. Ya kan? Di sana ada Hasan Ibn Thabit. Penyair Rasulullah yang dengan syairnya bisa meluluh semangat orang-orang kufar. Tapi mereka tidak berani. Kalau mereka mau mengarang pujian yang begitu bagus untuk Rasulullah mampu. Akan tapi karena mereka paham betul-betul bahwasanya suatu ibadah itu harus mencontoh Rasulullah mereka bertanya. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Hamid As-Sa'idi. Annahum qalu ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bahwasanya mereka yakni para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat atasmu?" Bertanya, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ini Rasulullah mengajarkan Para sahabat bertanya bagaimana kami bersalawat atasnya Jadi tidak kemudian ada perintah Sallu alaihi wasallimu taslima Yang penting bikin syair-syair pujian namanya sholawat. Tidak. Mereka bertanya karena tahu agama ini yang dibutuhkan bukan sekedar semangat. Yang dibutuhkan bukan sekedar asal senang. Tidak. Maka lihat Rasulullah pun mengajarkan kulo katakanlah oleh kalian salawat yang diajarkan tadi yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah yang merupakan salawat yang paling utama Salat yang paling utama sehingga kita diperintahkan untuk membacanya dalam salat. Tidak salawat nariyah, tidak salawat al barzanji tidak salawat-salawat yang lain. Tayyib. Dan dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman ibni Abi Laila Qala laqiyani Ka' ibn Hujrah. fakala ala uhdi laka hadiyah. Telah bertemu dengan Ka'ab ibn Hujrah, seorang sahabat. Maka beliau mengatakan, "Maukah engkau aku hadiahkan kepadamu suatu hadiah?" menjadikan hadiah dari Rasulullah sebagai hadiah yang terbaik. Sehingga Jangan kita menyanyiakan sehari dapat hadis. Ya, anak-anak sehari menghafal hadis. Dapat tambahan satu hadis tidak sebanding dengan intan maupun permata. Sehingga jangan ini kalian, ada teman-teman atau orang-orang yang meninggalkan kalian dapat uang banyak. Jangan ini. Kalian tetap istiqomah dalam menuntut ilmu menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an itu merupakan kemuliaan yang besar. Khabir bin Ujrah mengatakan, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina." fakulna ya Rasulullah, "Qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik?" Sungguhnya Rasulullah suatu hari keluar pada kami menemui kami. Maka kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui bagaimana cara bersalam kepadamu. Bagaimana salam sudah tahu karena sudah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi Maka bagaimana kami bersolawat atasmu? Meminta diajari. Fakulu maka Rasulullah pun mengajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat yang lain hampir sama tapi ada sedikit perbedaan lafaz. Tayyib. Dan datang ada hadis yang lain ikhwan fillah. Semuanya ada dalam Sahih Bukhari maupun Muslim ada yang di kedua-duanya, ada yang di salah satunya. Misalnya di Sahih Bukhari saja hadis Abi Sa'id. Di sana juga para sahabat bertanya bagaimana bersolawat dan diajarkan dengan solawat yang hampir sama dengan apa yang kita baca tadi. Adapun hadis Abi Mas'ud lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala ali Muhammad kama باركت على ali Ibrahim fil العالمين innaka حميد Majid. Tayyib. ini salawat yang paling utama ya. Salat yang paling utama Kenapa? Karena Rasulullah memilihkan tentunya kepada para sahabat yang paling utama Tidak akan mungkin Rasulullah memilihkan yang rendahan-rendahan Sehingga apa saja yang dikarang oleh manusia dari perkara-perkara yang mereka anggap sebagai sholawat atas Nabi tidak ada yang melebihi keutamaan sholawat ini Evanilillah. Sehingga jangan sampai kita berpaling dari apa yang diajarkan Rasulullah kemudian bersalawat dengan sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia. Tayyib. Demikian pula salawat kalau seorang salawat yang ringkas ya sebagaimana disebutkan dalam mukadimah ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan dan seterusnya dari bentuk salawat yang tidak ada hulu padanya, tidak ada sikap melampaui batas padanya dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan mengenai makna salawat serta contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan tersebut. Kemudian untuk melengkapkan faedah Bolehkah seorang bersolawat atas selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya kepada para ulama yang telah meninggal, Imam Ahmad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah yang demikian? Dalam hal ini ada perincian ya Apabila disebutkan sebagai bentuk pengikutan setelah bersolawat kepada Nabi kemudian kepada mereka disebut dengan istilah ala sabili tabaiyah jadi diikutkan dengan solawat atas Nabi maka yang demikian diperbolehkan secara ijma sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu kathir dalam tafsir beliau sebagaimana dalam lafaz tadi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salam misalnya. Bersalawat atas Nabi dan atas keluarganya dan atas para sahabatnya dan atas semua pengikut-pengikutnya. Ini namanya salawat kepada selain Rasulullah tapi apa diikutkan setelah bersolawat kepada Rasulullah. Maka yang demikian ini diperbolehkan berdasarkan ijma. Adapun apabila selain Rasulullah itu adalah para ambiya yang lain. Misalnya ada sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian ini juga diperbolehkan karena datangnya dalil menyebutkan terkadang Rasulullah menyebutkan nabi yang lain dan bersolawat atasnya. Demikian pula kepada malaikat ini juga diperbolehkan. Ada pun kepada selain yang disebutkan tadi, yaitu kepada misalnya Imam Ahmad yang tadi dicontohkan, atau kepada orang yang lain disebutkan dengan sendirian Imam Syafi'i misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam maka jumhurul ulama ikhwanifillah demikian pula Imam Malik termasuk di dalamnya menyatakan yang demikian itu hukumnya makro Hukumnya makro Ini faedah tambahan tentang masalah bacaan sallallahu Alaihi Wasallam apabila diberikan kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang makruhnya perkara tersebut ikhwanifillah adalah apa yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la tusallu salatan ala ahadin illa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin yud'a lil muslimina wal muslimati bil istighfari lahum. Jangan kalian bersolawat dengan salawat tersendiri atas seorang pun kecuali pada Nabi. Akan tapi Didoakan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dengan memintakan ampun bagi mereka. Dan demikianlah amalan para salaf. Para salaf tidak mengatakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan Umar sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama hukumnya makruh. Baik. Adapun hadis ikhwan fillah, Rasulullah mengatakan kepada seorang yang bersedekah, Allahumma shalli ala ali fulan. Allahumma shalli ala ali abi Aufa. Ini dibawa oleh para ulama kepada kekhususan. Jadi Rasulullah saja yang mengamalkan demikian. Ya, bersolawat atas keluarga bulan, keluarga fulan dan seterusnya. Ini dibawa oleh para ulama bahwasanya hal tersebut kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya tidak, karena tidak kita dapat di para sahabat meniru kita. Ketika ada orang bersedekah tidak kemudian mereka meniru Allahumma sholli ala fulan yang telah bersedekah tadi. Berarti amalan tersebut amalan yang merupakan kekhususan beliau. Karena seandainya itu juga disyariatkan kepada umatnya, maka para sahabat akan mengikutinya. Ini. Barakallahu fiikum. Semoga dipahami. wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup. Ralat untuk ayat wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum itu pada at-taubah ayat 103. Tayyib atau ayat 103.